Baik. Masuk pada halaman kelima. Biasa Peru pada jim ini. Mereka biasa baca dengan ja. Nah, berdesis. Padahal tidak ada nah, sifat hamus. Maka harus hati-hati pengucapan pada ja. Nah, sa ja. Coba dibaca. Sa ja. Sa ja diulang. Sa Ja. Nah, baca mulai. Ja ba. Ewa. Ja ta. Wasil. Ja ba. Mm -mm. Ja sa. Mm -mm. Ba ja. Teruskan. Sa ja. Masya Allah. A ba ja. Teruskan. Ta sa ja. Masya Allah. Ba ba ja. Mm -mm. Ta ta ja. Masya Allah. Sa sa ja. Wasil ja japa ewa ja saja naam ja aja naam sa ta ja ewa a ba ja hmm. bagian terakhir mulai a ba ta ja. ewa a ba ta ja. naam